النار لله kita bersyukur kembali kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih selalu senantiasa memberikan kita banyak kenikmatan, nikmat iman, Islam, taufik sehingga kita masih mudah melangkahkan kaki kita untuk menuju masjidnya. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana hadis-hadis beliau kita baca, kita pelajari, kita amalkan, kita praktekkan dan juga semoga salawat tadi untuk keluarganya, kemudian para sahabatnya dan umatnya hingga hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa subuh Senin kita melanjutkan pembacaan kitab Syama'ilun Nabi yang ditulis oleh Abu Isa Muhammad bin Isa bin Sarwah At-Tirmidzi tentang hadis-hadis berisi tentang karakteristik Nabi Shallallahu alaihi wasallam berupa karakteristik akhlak kemudian fisik dan apa yang melekat di diri beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita jazakallahu khair. Kita masuk di bab ke-8. Bab ke-8 tentang pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebelum masuk tentang pakaian Rasul, ulun ingin menyebutkan tentang uh, bahwasanya masalah pakaian agama Islam memberikan perhatian yang lebih memberikan perhatian yang banyak ya. E, hal ini bisa kita lihat di beberapa alasan kenapa agama Islam itu memperhatikan masalah pakaian. Yang pertama, bahwasanya pakaian adalah termasuk hal yang Allah anugerahkan kepada manusia. Yang pertama bahwasanya pakaian adalah termasuk hal nikmat atau anugerah yang Allah berikan kepada manusia. Dan Allah membedakan antara manusia dengan binatang dari segi pakaian. Salah satunya dari segi pakaian. Iya. Kalau e, binatang tidak berpakaian, kalau manusia berpakaian. Kemudian yang kedua, ya, menunjukkan bahwasanya Islam memperhatikan masalah pakaian dikarenakan Islam melarang melepas pakaian. Dikarenakan Islam melarang melepas pakaian dan Allah menamakan ya, orang yang melepas pakaian dengan sebutan kena fitnah atau tipu daya syaitan. Firman Allah Subhanahu wa taala di Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya bani Adam, la yaftinannakum asy-syaitan kama akhraja abawaykum minal jannah." fayanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima. Jadi orang yang melepas pakaian sehingga auratnya kelihatan, maka Allah sebut orang tersebut kena tipu daya syaitan. Ya, firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya bani Adam wahai anak Adam atau manusia, la yaftinannakum syaitan Janganlah kalian kena tipu daya syaitan. Sebagaimana dia mengeluarkan dua orang tua kalian, maksudnya Nabi Adam dan Hawa, minal jannah dari surga. Lalu dia menanggalkan dari keduanya pakaian keduanya. Setelah Nabi Adam dan Hawa keluar dari surga, maka mereka dalam posisi tanpa busana ketika diturunkan ke ke bumi. Kata Allah, la yaftinannakum asyaitan wahai manusia jangan sampai engkau ditipu oleh syaitan sebagaimana Adam dan Hawa, orang tua kalian, ketika dari keluar dari surga, dia bisa menanggalkan pakaian keduanya. Untuk apa syaitan menanggalkan pakaian e, Nabi Adam dan Hawa? Liyuriyahuma sawatihima. Untuk memperlihatkan atau menampakkan aurat keduanya. Di sini menunjukkan bahwasanya orang yang melepaskan pakaian terbuka auratnya ya menunjukkan orang tersebut kena fitnah syaitan atau kena tipu daya syaitan. Jumhur ulama batasan aurat apa? Jumhur ulama antara pusat dan dan lutut. Kemudian eh, yang kedua, hikmah disyariatkannya berpakaian. Tadi ulun sebutkan Islam memperhatikan masalah pakaian Ada dua hal Membedakan antara kita dan binatang Yang kedua ada larangan dari Allah subhanahu wa ta'ala Untuk melepaskan pakaian sehingga terbuka aurat Dengan sebutan orang tersebut kena fitnah syaitan Hikmah disyariatkannya pakaian Ada beberapa yang ulun tulis Yang pertama adalah Dengan berpakaian Maka aurat kita akan tertutup untuk menutup aurat. Dengan menutup aurat maka kita akan menjaga kehormatan kita sebagai seorang manusia. Ya, menutup aurat yang mana dengan menutup aurat kehormatan kita akan terjaga. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang suka membuka auratnya tanpa berpakaian misalnya atau berpakaian tapi auratnya terbuka seakan-akan dia menghilangkan kehormatan dirinya. Makanya kalau ada orang yang pakaiannya ketat, tipis, maka dianggap berpakaian tidak sopan. Itu menunjukkan bahwasanya dia menghilangkan atau merusak kehormatan dirinya sendiri. Yang kedua, pakaian menjaga seseorang dari panas dan dingin, dari hawa atau udara panas dan dingin. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surah An-Nahl ayat 81. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'ala lakum sarabila taqikumul har." Dan Allah menjadikan untuk kalian pakaian-pakaian yang menjaga kalian dari panas. Allah sebutkan secara khusus bahwasanya pakaian menjaga kalian dari panas, dari udara panas, matahari dan yang lainnya. Kemudian hikmah yang kedua, disyariatkan kita untuk berpakaian untuk menampakkan nikmat Allah Subhanahu wa taala dan mensyukurinya. Untuk menampakkan nikmat Allah dan untuk mensyukuri nikmat tersebut. Kita punya pakaian, kita pakai nah, e, memakainya kita pakaian itu termasuk menampakkan nikmat Allah yang diberikan kepada kita dan mensyukuri nikmat tersebut maka kita pakai. Jadi berpakaian pun kita akan mendapatkan pahala seandainya kita niatkan untuk menampakkan nikmat Allah yang diberikan kepada kita dan dalam rangka mensyukuri nikmat tersebut. Jadi kalau tahu ilmunya ini banyak sekali pahala tentang aktivitas-aktivitas biasa ya, tentang berpakaian saja. Kenapa berpakaian? Karena menampakkan nikmat Allah yang yang diberikan kepada saya. Ada pakaian bagus dipakai. Kenapa berpakaian? Untuk menutupi aurat untuk menjaga kehormatan kita sebagai seorang manusia dapat pahala kalau kita tahu ilmunya. Firman uh, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah Maha Indah dan menyukai keindahan. Termasuk bentuk keindahan adalah kita memakai pakaian yang bagus. Kita sebagai seorang laki-laki memakai pakaian yang bagus, yang indah, yang bersih dan sebagainya yang menunjukkan keindahan. Allah menyukai ya sesuatu yang indah termasuk pakaian yang yang bagus. Dan juga Allah menyebutkan bahwasanya selain fungsi dari pakaian adalah ya untuk kita pakai untuk menutup aurat kita dan juga sebagai hiasan di dalam diri kita. Kenapa kita memakai pakaian? Karena untuk menutup aurat kita dan untuk berhias dan untuk berhias. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasay yuwari sawatikum warisha, wa libasut taqwa dzalika khair." Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wahai anak Adam, sungguh kami turunkan kepada kalian pakaian yang menutup aurat kalian dan hiasan Nah, di sini menunjukkan bahwasanya pakaian tersebut fungsinya sebagai un, sebagai menutup aurat dan untuk memperhias tampilan fisik kita. Nah, jadi misalnya kalau ulun berbaju ya, kemudian ulun pakai peci, kemudian ulun pakai surban misalnya di leher. Ini menunjukkan pakaian tersebut bukan cuma untuk menutup aurat, tapi untuk memperhias atau mempercantik keindahan fisik fisik kita. Pernah terjadi ya kepada salah seorang sahabat, sahabat ini memakai baju yang lusuh, yang buruk bahasa Banjarnya. Kemudian apa reaksi Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika melihat sahabatnya memakai pakaian yang yang buruk atau lusuh? Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Nasai, Imam Ahmad yang disohkan oleh Syaikh Albani Allah taala dari Abul Ahwas dari abahnya. Abahnya Abul Ahwas radhiyallahu taala anhu berkata, beliau mengatakan, "Ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi thawbin du, fi thawbidunin faqala alaka malun qala na'am qala min ayyil mal qala qad atani Allahu minal ibil wal ghanam wal khail war raqiq Qala fa idza Allahu malan falyura asaru ni'matillahi 'alaika wa karamatih. Kata Abdul Ahwas dari ayahnya, ayahnya mengatakan, saya mendatangi Nabi Shallallahu alaihi wasallam dengan memakai baju atau pakaian yang lusuh, yang buruk. Bertemu Nabi tapi pakaiannya buruk atau lusuh. Maka Rasul pun Shallallahu alaihi wasallam bertanya, "Alakamalun apakah kamu punya harta? Kemudian orang ini mengatakan, "Na'am, iya, saya punya harta." Kemudian Nabi mengatakan, "Dari mana harta tersebut?" Kemudian sahabat ini menjawab, "Sungguh Allah memberikan kepadaku harta berupa onta, kambing, kuda dan budak." Nah, berarti orang ini berduit, ya banyak duitnya. Tapi ketika bertemu dengan Nabi, bajunya bajunya buruk atau lusuh. Kemudian apa kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam? Maka Rasul pun mengatakan, "Maka apabila Allah memberikan engkau harta, maka perlihatkanlah wujud nikmat Allah kepada engkau dan perlihatkanlah wujud memuliakannya Allah kepada engkau." Maksudnya, kalau engkau punya harta, belilah baju yang baik dalam rangka menampakkan nikmat yang Allah berikan kepada kepada engkau. Nah, jadi kalau misalnya banyak aja duit, lewat ke pasar handak bandar tukar baju, tukar baju jangan jangan ditahan. Atau misalnya <laughs> kadang gitu kan ya. Termasuk ya bakhil, bakhil yang paling tinggi levelnya terhadap diri sendiri aja bakhil. Misalnya pian duit ada, lewat pentol tukang pentu handak bana nukar piantahan nih, rusak ginjar sayang duit itu termasuk bakhil level yang paling tinggi terhadap diri sendiri aja bakhil apalagi terhadap orang lain <laughs> sama kayak kita handak makanan lewat handak mana mencium baunya nyaman benar duit ada tapi ditahan nih sayang jar itu bakhil level level tinggi sudah terhadap diri sendiri aja sudah bakhil apalagi terhadap orang lain jadi di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyarankan bagi sahabat ini yang ketika bertemu dengan Nabi pakaiannya buruk, lusuh ya. Sedangkan dia punya harta, maka beli beli pakaian sehingga engkau menampakkan dengan harta kamu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan ditahan duitnya. Ya. Termasuk bagian dari mensyukuri nikmat Allah. Kita punya duit, kita kita belikan untuk pakaian, ya. Kita pakai pakaian tersebut. Kemudian kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah eh, tentang hal berpakaian ataupun yang lainnya. Beliau mengatakan, "Waman tanawala ma abahahu ma minat ta'ami wal libas muzhiran musta'inan ala ta'atillah kana musaban ala dzalik." Ini pentingnya kita tahu ilmunya tentang pakaian, makanan dan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan barang siapa yang menggunakan apa saja yang Allah halalkan kepada hamba berupa makanan, berupa pakaian yang dengan makanan dan pakaian tersebut kita menampakkan rasa syukur kita kepada Allah dan dalam rangka yang membantu kita untuk taat kepada Allah maka pakaian yang kita gunakan, makanan yang kita makan ya akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pakaian kita pakai. Kenapa kita pakai? Untuk untuk menampakkan nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Kadang disimpan, kadang dipakai, kadang ya, tapi dipakai. Kenapa kita pakai pakaian? Karena untuk menolong kita beribadah. Ya, kita beli baju yang bagus, kasih minyak wangi dan macam-macam rapi, bersih, disetrika dalam rangka supaya kuat beribadah atau misalnya supaya indah, bagus ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala maka hal tersebut mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi aktivitas biasa kalau kita niatkan ibadah, niatkan menampakkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan diberi diberi pahala. Sebelumnya kan kita masalah tentang sebelah kanan juga. Kalau kita tahu ilmunya, maka semua aktivitas kita yang dimulai dengan sebelah kanan akan diberikan pahala dan termasuk mengamalkan ajaran Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memakai sandal tangan kanan, eh tangan kanan. Dengan kaki kanan. Masuk masjid kaki kanan, memakai baju tangan kanan, memakai celana kaki kanan. Berkendaraan kaki kanan berdahulu. Jadi hal-hal yang baik dimulai dengan kanan dan itu adalah aktivitas kita biasa. Kalau kita tahu ilmunya maka semuanya akan diberi pahala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan tujuan hidup kita apa? uh, apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ulun betakun. Apakah kita bisa full beribadah sehari semalam? Ibadah aja kata kawa. Pian sembahyang aja. mengaji aja kata kawa. Tapi ada aktivitas biasa menjadi ibadah, menjadi bernilai pahala. Seperti hal sebelah kanan tadi. Masuk rumah sebelah kanan. Masang sandal sebelah kanan. Macul sandal sebelah kiri. Masuk WC sebelah kiri. Kita tahu ilmunya, maka aktivitas yang biasa tadi akan mendapatkan pahala. Kalau kita puasa misalnya ya e, full puasa Daud misalnya kada kawa. Sembahyang banyak benar kada kawa jua. Ya, uyuh misalnya. Tapi ada aktivitas biasa menjadi ibadah kalau kita tahu ilmunya. Sama halnya seperti berpakaian. Berpakaian kenapa? Untuk menutup aurat. Berpakaian untuk apa? Untuk menampakkan nikmat Allah yang diberikan kepada kepada kita. Kenapa pakaiannya rapi, bersih, wangi? Karena anak ke masjid, karena Allah yang memerintahkan tersebut berpahala pulang. Jadi banyak pahala. Bukankah umur umat Nabi Muhammad cuma 60-70 tahun saja? Tapi di samping itu Allah membukakan pintu-pintu kebaikan sangat banyak. Berlipat ganda apalagi bulan bulan puasa. Puasa termasuk ibadah yang Allah rahasiakan pahalanya. Dan juga termasuk ya puasa e, sebagaimana perkataan sebagian ulama, puasa termasuk ibadah yang tidak diambil di hari kiamat bagi orang yang pernah kita zolimi. Itu nanti biar pembahasannya tentang tentang puasa. Jadi ketika di hari kiamat, ya, e, misalnya ada seseorang yang pernah menzolimi orang lain, kemudian orang tersebut tidak merelakan, terbawa sampai mati sehingga nanti akan berurusan di hari di hari kiamat. Di antara perkataan sebagian ulama, ada satu ibadah yang tidak diambil pahalanya ketika ada kesoliman yang terjadi di dunia, yaitu adalah puasa. Kemudian ini masih ya, eh, mukadimah ya. Berapa menit? Masih lawas lagi. Jadi e, intinya adalah kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, barang siapa yang menggunakan apa yang Allah halalkan kepada kita, yang Allah bolehkan kepada kita berupa makanan atau pakaian, kita niatkan untuk menampakkan rasa syukur kita kepada Allah karena Allah sudah memberikan kita nikmat, kita pakai pakaian tersebut, kita makan makanan tersebut dan dalam rangka menolong kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan pahala. Ya, kita masuk Eh, kita baca per perkataan Syekh eh, Abdul Razak hafizallahu taala. Uh, uh, bab yang ke-8 tentang hadis-hadis yang datang tentang pakaian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ulun baca langsung terjemahnya saja. Kata Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala, bab ini menjelaskan tentang pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam baik sifatnya macam-macamnya, warna-warnanya. Jadi pakaian Nabi itu banyak yang beliau pakai. Dan jenisnya pun beda-beda. Ada yang namanya komis. Komis itu apa? Nanti dijelaskan. Ada yang namanya hullah, nanti dijelaskan. Ada yang namanya macam-macam. Nah, tapi di antara bentuk pakaian Nabi yang paling Nabi sukai adalah komis. Komis bahasa Banjarnya apa? Gamis. Pakaian yang disukai Nabi karena itu simple, lebih mudah untuk dipakai. Karena cuma satu ya, cuma tidak ribet kita pakai baju, pakai celana, kada. Langsung pakai, langsung tulak ke masjid. Simple. Jadi di antara jenis pakaian Nabi, yang paling mudah, yang paling Nabi cintai adalah komis atau gamis. Dan yang lainnya yang berkaitan tentang dengan pakaian tersebut. Jadi sifat pakaian Nabi macam-macamnya atau jenis-jenisnya dan warna-warnanya. Termasuk larangan adalah e, pakaian yang berwarna merah. Tapi merahnya semuanya merah tidak ada campuran yang lain. Maka itu adalah pakaian yang terlarang. Nanti dan perlu jelaskan. Perlu diketahui bahwa hukum asal pakaian adalah mubah, boleh. Mubah atau boleh. Kalau kita niatkan perkara yang mubah untuk ibadah, maka dinilai menjadi pahala apapun itu ya, entah makanan, minuman, pakaian, kendaraan dan yang lainnya. Manusia boleh memakai pakaian apa saja yang dia kehendaki dengan syarat harus menjauhi larangan-larangan syar'i tentangnya. Secara umum, ya, kita sebagai manusia dibolehkan memakai pakaian apa saja selama tidak bertentangan dengan syariat. Itu kaidah yang paling umum, yang paling utama. Kita dibolehkan memakai pakaian apa saja selama tidak bertentangan dengan syariat. Seperti misalnya tasyabuh bil kufar, pakaian yang menyerupai orang-orang kafir atau pakaian yang menyerupai orang-orang fasik atau pakaian yang ada simbol-simbol kekufuran. Simbol-simbol agama lain. Misalnya ada baju bola, ada salibnya, jangan dipakai. Apalagi ke masjid dan sembahyang tulisan ulang, <laughs> jangan jangan dipakai. Ada simbol salibnya. Salib itu kadang mesti uh, itu ya. Pas seperti ini juga termasuk salib. Banyak di baju-baju bola ada simbol simbol kekufuran. Simbol mata satu. Simbol syaitan itu banyak saja baju-baju kaos sekarang. Kalau pian pernah memperhatikan di Madinah atau Arab Saudi secara umum, itu kalau jualan baju bola itu disensor. Salibnya itu disensor, dihilangkan bagian atasnya. <laughs> Subhanallah ya. Coba biar misalnya umroh. Ada baju bola, lihat aja. Yang terkenal dengan ada salibnya seperti baju AC Milan atau yang lainnya ya. Kalau pin perhatikan itu disensor sama mereka, dihilangkan ya. Seperti ini dihilangkan seperti ini. Itu menunjukkan masalah jual beli ya, masalah jual beli, masalah pakaian ya. Mereka memperhatikan, disensor sama sama mereka. Kalau kita kan bebas, mau mata satu, mau tanduk, mau salib, dipakai semuanya. Ya, yang pertama termasuk larangan adalah tasyabbuh bil kufar atau memakai pakaian yang ada simbol simbol kekufuran itu juga tidak tidak boleh. Dan juga termasuk larangan adalah adamul isbal. Jangan sampai isbal. Nanti disebutkan oleh Syekh Abdul Razak secara secara khusus. Oleh sebab itu, nah ada riwayat yang sahih dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang menyatakan kita bebas memakai pakaian apapun selama tidak bertentangan dengan syariat. Yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Di sini disebutkan cuma penggalan dari hadis tersebut. Ulun bacakan secara sempurna karena ada satu faedah yang ulun ingin jelaskan Eh, tentang berpakaian, kita bebas memilih berpakaian. Di sini Syekh Abdul Razak uh, menyebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ulu dibacakan secara sempurna. Uh, eh, Al Imam Al Bukhari ya, ketika membawakan hadis ini, beliau memulai dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kitabul Libas babu qaulillahi ta'ala Qul man harrama zinatallahi allati akhraja liibadihi. Kitab tentang pakaian bab firman Allah Subhanahu wa taala, katakanlah wahai Muhammad, siapakah yang mengharamkan hiasan dari Allah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya? Nah, setelah Imam Bukhari menyebutkan kitab tentang berpakaian, Kitabul Libas. Kemudian beliau mengatakan selanjutnya tentang firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul" man harrama zinatallahi allati akhraja liibadihi. Katakanlah wahai Muhammad, siapakah yang mengharamkan hiasan yang Allah berikan? Hiasan termasuk adalah pakaian. Katakanlah wahai Muhammad, siapakah yang mengharamkan hiasan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya? Kenapa di sini Al-Imam Bukhari setelah beliau menjelaskan tentang bab pakaian, kemudian menjelaskan atau menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala yang isinya wahai Muhammad, siapakah yang mengharamkan hiasan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya? Nah, setelah menyebutkan ayat ini, kemudian Al-Imam Bukhari menyebutkan hadis sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kulu washrabu wa albas wa albisu wa tasaddaqu fi ghairi israfin wala makhilah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Makanlah, minumlah, berpakaianlah bersedekahlah tanpa israf, tanpa mubazir, berlebih-lebihan dan tanpa ada kesombongan. Nah, di sini ketika Al-Imam Bukhari menyebutkan bab berpakaian, kemudian beliau menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala tentang siapakah yang mengharamkan hiasan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Al-Imam Ibnu Hajar mengatakan di Fathul Bari Wa ka'annahu asyara ila sababi nuzulil ayah. Seakan-akan Imam Bukhari mengisyaratkan tentang sebab turunnya ayat ini, yaitu uh, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tabari dengan sanad yang sahih kata Ibnu Hajar dari jalur Ja'far bin Abi Mughirah dari sahabat Sa'id dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan, "Kanat Quraisyun tatufu bil baiti uratan yusaffiruna wa yusaffiquna fa anzalallahu ta'ala qul man harrama zinatallah wa sanaduhu sahih kenapa Imam Bukhari ketika menyebutkan tentang bab berpakaian kemudian eh, langsung menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala katakanlah wahai Muhammad siapa yang mengharamkan hiasan dari Allah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya kata eh, sahabat Abdullah bin Abbas beliau mengatakan Dulunya orang-orang Quraisy tawaf di Baitullah, di Ka'bah dalam keadaan telanjang. Yusaffiruna sambil bersiul, wa yusaffiquna sambil tepuk tangan. Keliling Ka'bah tawaf, bersiul, telanjang, sambil bersiul, sambil tepuk tangan. Kemudian lalu Allah menurunkan ayat ini. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja ibadihi. Katakanlah wahai Muhammad, siapakah yang mengharamkan hiasan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya? Kenapa orang-orang Quraisy ya? Mereka ketika tawaf dulunya sebelum mengenal Islam, mereka tawaf dalam keadaan telanjang. Apakah mereka mengharamkan pakaian yang Allah berikan kepada hamba-hambanya? Jadi, ya budaya Arab dulu ya, sebelum Islam datang, ketika tawaf maka mereka tawaf dalam keadaan telanjang. Bukan cuma laki-laki saja juga perempuan sampai kelihatan dadanya. Ada yang mengatakan misalnya jilbab, cadar budaya Arab. Kan budaya Arab dulunya di mana mereka tawaf? Malah membuka membuka aurat. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian nah setelah itu, setelah hadis ini kata Rasulullah SAW makanlah, minumlah, berpakaianlah dan bersedekahlah tanpa israf, tanpa mubazir dan tanpa ada kesombongan. Wajah an ibni Abbas, nah telah datang ya asar atau perkataan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma annahu qala beliau mengatakan kul ma syi'ta wal bas ma syi'ta ma akhta'at kasnatani sarafun au makhilah. Kata sahabat Abdullah bin Abbas setelah Imam Bukhari menyebutkan hadis ini, hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Imam Bukhari menyebutkan perkataan sahabat Abdullah bin Abbas. Beliau mengatakan, "Makanlah sekehendakmu." Makanlah sekehendakmu. Kaidahnya selama makanan tersebut tidak tidak bertentangan dengan syariat. Wal basma syi'ta, berpakaianlah sekehendakmu kaidahnya selama tidak bertentangan dengan syariat. Ada misalnya baju adat, baju budaya. Boleh tadi dipakai? Silahkan pakai selama tidak bertentangan dengan syariat. Kalau bertentangan baju adat, istiadat dengan syariat, eh, ya, adat bertentangan dengan syariat, maka syariat nomor satu yang paling atas. Contoh misalnya seperti adat perempuan, ya, baju adat perempuan. Kalau bajunya membuka aurat, maka langsung jelas tidak boleh dipakai. Karena syariat itu nomor satu, adat di bawah syariat. Jadi adat itu diatur oleh syariat. yang sampai ketika orang memakai pakaian adat, ya, dia memakai tanpa melihat batasan-batasan syariat. Berpakaianlah sekehendakmu Yang membahayakanmu ada dua hal Pertama, berlebih-lebihan Entah dalam masalah makanan atau pakaian dan yang kedua kesombongan. Nah, sombong dengan jalur apapun, dengan perantara apapun tetap diharamkan. Entah sombong dengan masalah makanan atau sombong masalah pakaian dan seterusnya. Selama tidak dua hal ini kata Ibnu Abbas berlebih-lebihan dan kesombongan. Maksudnya berpakaianlah dengan pakaian apapun sekehendakmu namun berhati-hatilah dari sikap berlebih-lebihan dan juga berhati-hatilah dari segi dari sikap makhilah atau kesombongan. Jangan sampai ya nikmat yang diberikan kita, kepada kita berupa makanan ataupun pakaian yang mahal, yang bagus, yang rapi, yang indah membuat kita sombong. Akibatnya perantara yang mubah ini menjadi menjadi haram, menjadi sebuah dosa kalau diiringi dengan kesombongan atau tabdir atau tabdir atau e, apa namanya? berlebih-lebihan. Wallahu a'lam bissawab. Allah cukupkan di mukaddimah ini dulu. Nanti insya Allah kita sambung di pertemuan berikutnya. Allah a'lam bisawab. Ini yang bisa ulun sampaikan. Ya semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, syadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk ikut dukung dan berpartisipasi perjuangan sunnah.com dengan cara berikut